ما شرط ما في عملها عمل ليس Allah taktarin bi'in Syaratnya ma agar beramal Seperti amalnya, amalannya Laisa Indal hijazin adalah agar Yang pertama Tidak bergandengan Ma dengan in Apabila bergandengan dengan in maka apa? Batalah amalannya ma. Ma'in koma Ya, ma'in zaidun qaimun. Ya. Yang kedua, Allah yaktarin khabaruha bi illa agar khabarnya tidak bergandengan dengan illa. Ya, kalau bergandengan dengan illa maka batalah amalannya ma wa ma Muhammadun illa rasulun. Yang ketiga, agar khabarnya tidak mendahului isimnya. Berikutnya agar ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya kecuali ketika ma'mulnya apa? Zaraf dan jar majrur. Hmm. Contohkan ma'mul khabar yang berupa zaraf ataupun jar majrur yang dia mendahului isimnya apa contohnya jar majrur apa yang jar majrur zaidun jalisan kemudian apabila ma bergandengan dengan in maka batal amalannya ma in zaidun qaimun ataupun khabarnya bergandengan dengan illa ini pun membatalkan amalannya ma wa ma muhammadun illa rasulun Demikian pula apabila khobarnya mendahului isimnya. Ini juga membatalkan amalannya ma. Ma imun zaidun. Ataupun ketika makmulnya makmul yang selain vorof dan jar majrur mendahului isimnya ini juga membatalkan amalannya. Ma maka zaidun akil. Adapun kalau makmul yang mendahului isimnya adalah vorof atau jar majrur maka itu tidak membatalkan amalannya ma' Contohnya ma'indaka Zaidun jalisan, mafid dari Zaidun jalisan. Dan ini ingat ma ini diamalkan hanya indal hijazin di sisi orang-orang Hijaz. Adapun inda tamimiyin tani Tamim mereka tidak mengamalkan ma ini meskipun syarat-syarat yang telah disebutkan terkumpul. La sekarang ya, belum kan? La, ya. وأما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط بشروط بشروط المتقدمة فيما وتزيد بشرط آخر وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين نحو لا رجل أفضل منك وأكثر عملها وأكثر عملها في الشعر Adapun laisa maka laisa ataupun adapun adapun la maka la beramal seperti amalannya laisa menurut orang-orang Hijaz. Dengan syarat agar ataupun dengan syarat-syarat yang telah lalu. Dengan syarat-syarat yang telah lewat. Ya. Selain syarat yang pertama. Syarat yang pertama apa? Yang dipersyaratkan pada mak agar tidak bergandengan dengan apa? In. Ini tidak perlu. Syarat ini diperuntukkan bagi la. Kenapa? Karena la tidak pernah bergandengan dengan apa? In zaidah. Tidak pernah bergandengan dengan in zaidah. Sehingga tersisa berapa syarat? Hah? Ya, berapa syarat yang tersisa? Tiga. Ya, ditambahkan lagi satu lagi syarat yaitu an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini agar isimnya dan khabarnya la nafiyah hijaziyah ini nakirah harus keduanya nakirah ini berbeda dengan pembahasan ma nafiyah hijaziyah tidak dipersyaratkan agar isim dan khabarnya nakirah kalau pada la nafiyahnya dipersyaratkan agar isim dan khabarnya nakirah Contohnya la rajulun afdola minka. La rajulun afdola minka. Eh Arabnya bagaimana? La nafiyah hijaziyah. Ta'mal amala Naisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar rajulun ismu la mar marfu alamat rafihi الضمة ظهر على آخره أفضل خبر لا al-fathah zahira ala akhirih. Hmm. Wa aktsaru amaliha fi syi'ri. La ini seringnya atau kebanyakan amalannya itu pada syair. Di luar syair itu katanya di sini ada tuh, tapi tidak banyak. kalinya terjadi pada syair. Ada sisi ataupun tiga sisi perbedaan antara la dengan laisa. Sisi yang pertama ini perbedaan antara la dengan laisa. Amalannya sama, tapi ada sisi perbedaannya. Di antaranya tiga. Yang pertama bahwasanya amalannya la itu sedikit. Amaluha qalil. Amalannya la sedikit dibanding dengan amalannya laisa, lebih banyak. Kemudian yang kedua bahwasanya penyebutan khobarnya la itu jarang atau khobarnya la jarang disebutkan seperti la ilaha illallah khobarnya di situ apa mahdhuf takdirnya haqqa sudah difahami sehingga tidak perlu disebutkan adapun khobarnya laisa ya seringnya disebutkan kalau la seringnya tidak disebutkan khobarnya sisi perbedaan yang ketiga Ya, sebagaimana disebutkan di sini yaitu bahwasanya la tidak beramal kecuali pada isim-isim yang nakir sedangkan laisa umum. Kemudian inna ya, sebelum kita lanjutkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ma'mul khobar <laughs> sudah kemarin ditanyakan ya, sebelum paham-paham ma'mul khobar. Khobar itu kan bentuknya ada yang isim fa'il, isim maf'ul. Dia juga beramal kan? Isim fa'il beramal enggak? Beramal menasabkan maful yaitu maful itu namanya apa makmulnya khobar ya juga diantara antara makmul jar majrur dzaraf ya makmulnya khobar apakah maf'ulnya khobar ataupun dzaraf ataupun jar majrur yang berkaitan dengan khobar itu makmulnya khobar di sini kenapa dipersyaratkan la dengan syarat tambahan ya agar dia bisa beramal apa itu syarat tambahannya tadi agar isim dan khabarnya apa nakirah yang demikian dikarenakan keserupaannya la dengan laisa itu lemah atau lebih lemah daripada keserupaannya ma dengan laisa Hmm. Jadi keserupaannya la nafiyah hijaziyah dengan laisa itu sedikit ataupun lemah dibanding keserupaan ma dengan laisa. Sehingga kalau ma tanpa syarat, maksudnya dalam hal isim dan khabarnya nggak disyaratkan ma'rifah ataupun nakirah. Pada la disyaratkan agar keduanya yaitu isim dan khabarnya nakirah. Kenapa? Karena keserupaannya la dengan laisa itu lemah Kenapa? Ya. Karena laisa itu linafil hal, laisa itu fungsinya menafikan al-hal waktu sekarang. Laisa Zaidun iman Zaid tidak sedang berdiri sekarang. Sedangkan la nafiyah, la linafil mustaq, la itu la nafiyah tadi itu linafil mustaqbal untuk menafikan sesuatu yang akan datang. Indal aksarin menurut kebanyakan ahli nahu sehingga berbeda kan? Sehingga ada syaratnya. kalau seandainya isimnya la nafilil jinsi ini ma'rifah maka dia tidak lagi bisa beramal ya. tidak boleh dikatakan la zaidun iman tidak boleh tapi yang benar la zaidun imun tidak diamalkan kenapa karena isimnya apa ma'rifah Ya, meskipun ada, terkadang diamalkan jarang. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjutkan. Wa amma in an-nafiyatu fata'malu 'amala laysa fi lughatil 'aliyah bi syurutil madhkurati fi ma' sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan nahu in zaidun qa'iman wa sumi'a min kalamihim in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah <clears throat> Adapun in an-nafiyah maka dia juga beramal sebagaimana amalannya laisa merofakan isim menasabkan khabar tapi ini khusus pada bahasanya orang-orang aliyah Hmm. Dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada ma, ini juga sama, kecuali syarat yang pertama. Ya, karena tidak masuk in nafiyah atau in zaidah pada in nafiyah ini tidak. In in nggak ada. Sehingga syarat yang pertama tidak dibutuhkan. Berarti hanya syarat ataupun tiga syarat yang telah disebutkan apa itu? Satu syarat yaitu agar tidak bergandengan dengan in zaidah tidak dibutuhkan. Tersisa tiga syarat yang dibutuhkan oleh in apa itu? Agar agar khobarnya tidak mendahului isimnya. Terus agar khobarnya tidak bergandengan dengan ilah terus agar ma'mulnya khobar tidak mendahului isimnya kecuali kalau ma'mulnya apa Dorof ataupun jar majrur itu diingat-ingat ya. Sama syaratnya kecuali yang satu. Ya. Di sini disebutkan dia ini ini beramal ya meskipun isimnya ma'rifah ataupun nakirah sama tetap dia beramal. Ya. Contohnya in Zaidun iman Zaid tidak sedang berdiri i'rabnya iya, bagaimana in in nafiyah ta'amal amala laisa tan tarfal isma tansibul khabar zaidun ismuha marfu alamatu raf'i ad dhahira zahiratu ala akhirih qa'iman khabar in mansub alamat nasbihi al-fathah dhahira ala akhirih dan didengar dari ucapannya mereka orang Arab in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah Ya, tidaklah seseorang itu lebih baik daripada yang lainnya kecuali dengan keselamatannya dia peroleh. Di sini jelas beramal in merofakan isimnya yaitu ahadun dan ahadun di sini apa nakirah. Ya, kemudian khairan khabarnya. Ya. Jadi al-afiyah adalah as-salamah minal mador. Selamat dari beragam kejelekan. Mungkin juga isim dan khobarnya keduanya dalam kondisi ma'rifah. Seperti in dzalika nafi'aka wala dharraka. Itu tidaklah bermanfaat bagimu tidak pula memadorotkanmu. Hmm. In dzalika nafi'ak wala darraka. Maknanya ya laisa dzalika nafi'ak wala darrak. Kemudian satu lagi kita ambil wa amma la tafata'malu amala laisa bi syarti أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين وبأن يحذف اسمها أو خبرها والغالب حذف الاسم نحو فنادوا ولا تحين مناص أي ليس الحين حين فرار وقرئ ولا تحين مناص على أن الخبر محذوف أي ليس حين فرار حينا لهم Kemudian yang terakhir yang keempat Ya, setelah apa yang pertama? Yang diserupakan dengan laisa dalam amalan? apa? Ma nafiah jazia kemudian la nafiah jazia juga kemudian in kemudian la ta. Jadi, iya. apa syaratnya tadi ma nafiah jazia agar bisa beramal? Agar tidak beriringan dengan in zaidah, tidak diikuti oleh in zaidah. Yang kedua tidak khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Yang ketiga agar khobarnya tidak mendahului isimnya. Yang keempat agar makmulnya khobar yang selain apa? Zorof dan jar majrur tidak mendahului isimnya. Kemudian in. Syaratnya apa in? Seperti syarat yang ada pada ah, la ya. La syaratnya seperti syarat yang ada pada la kecuali syarat yang pertama tidak dibutuhkan yaitu tidak bergandengan dengan in, tidak boleh ataupun tidak perlu. Karena la nafiyah ijaziyah tidak pernah bergandengan dengan in zaidah. Kemudian syarat tambahan apa? Ya, agar isim dan khobarnya nakiroh. Kenapa ditambahkan eh, syarat tambahan ini? Ya, karena keserupaannya apa? La dengan laisa itu lebih lemah daripada keserupaannya ma dengan laisa. Dari sisi apa? Laisa untuk hal, sedangkan la untuk mustakbal. Ya, kemudian yang ke berikutnya berapa? Tiga ya. In. Ya. Apa syaratnya? Empat syarat yang ada pada ma kecuali syarat yang pertama tidak dibutuhkan. Iya. Kemudian di antara keistimewaannya apa? In dia bisa beramal meskipun isimnya ma'rifah. Bahkan kalau isim dan khobarnya keduanya ma'rifah tetap dia bisa beramal. yang nakiroh apalagi bisa beramal. Dan yang terakhir, lata. Lata beramal seperti amalannya Laisa. Tapi dengan syarat. Ya. An yakuna smuha wa khabaruha bilafdil hin. Khusus ini syaratnya. Agar isim dan khobarnya dengan lafaz hin. Bermakna saat, waktu, wa bi an yuhdhafa Syaratnya aw khabaruha. kedua agar isim dan khobarnya atau agar isim atau khobarnya dibuang harus salah satunya apa isimnya atau khobarnya dibuang tidak boleh ya disebutkan kedua-duanya wal ghalibu hazul ismi nahu fanada wala tahina manas seringnya yang dibuang adalah isim atau isimnya bukan apa khobarnya contohnya fanada wala tahina manas mereka ahlun nar ya orang-orang kafir, orang-orang zalim mereka nadau menyeru wala tahina manas. Ya. Ai laisa alhin laisa hina firarin, bukanlah saatnya saat untuk lari. Tidak bisa lagi lari. Ya. Nah, mereka bertanya, "Ainal mafar?" Kemana? Adakah tempat untuk lari dari siksa Allah? Tidak ada. Ya waktu itu kesempatan untuk mereka bisa lepas lari dari siksa. Ya. Di sini yang dibuang isimnya yaitu al-hin. Aslinya laisal hin hina manas atau laisal hin hina firar. Firar makna dari manas. Manas itu firar maknanya. Ya. Wa quri'a dan dibaca dengan qiraah yang lain wala tahinu manasin. Yang dibuang apanya berarti di sini? Khabarnya. Ya, ala anna al-khabar mahdhuf atas dasar bahwasanya khabarnya mahdhuf dibuang. Ay laisa hinu firarin hinan lahum. Ya, ini bukanlah saat lari itu saat bagi mereka. Hmm. Insyaallah ini tidak terlalu sulitnya. Syaratnya berbeda dengan yang lain, yaitu agar isim dan khobarnya dengan lafaz hin kemudian harus dibuang salah satunya apakah isimnya ataupun khabarnya. Yang satu disebutkan, yang satu ditakdirkan saja. Hmm. <clears throat> Jadi tidak beramal pada selain lafadz al-hin, tidak. Hmm. Meskipun ada yang mungkin yang semakna dengan hin seperti sa'ah, waqt ini semakna dengan hin tapi tidak bisa beramal padanya karena sangat sedikitnya sedikitnya penggunaan lata ini dalam kalam. Hmm. Ini pendapatnya si Bawai dan Jumhur. Hmm. Ada pendapat yang lainnya membolehkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya cukup sampai di sini, insya Allah untuk bahasan berikutnya af'alul muqarabah. Kita akan baca pada kesempatan yang lain bismillah. Subhanakallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.